Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun. Wa bitawfiqihi wa hidayatihi yartaji'ud dalimun. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده حمدا وشكرا لله وعلى نعمة الظاهرة والباطنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم walladzina utul ilma darajah al ayah wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal absara wal afda kana anhu mas'ula al ayah Pakola Nabi sallallahu alaihi wasallam arada dunya bil ilmi man arada al akhirah bil ilmi Apa kabar semuanya? Jangan rindu, cukup aku aja. Berat. Dilan, ngaji di jalan. Dilan itu singkatan. Dijalani biar langsung akad. Ya, milia, milarian ilmu agama. Allah berjanji dan Allah tidak pernah bisa mengingkari janjinya. Semua Allah bisa, tapi ada yang Allah tidak bisa. Apa itu Ustaz? Tidak bisa bohong. Dia yang orang tunuh mun bohong teh. Jadi awak mentewadul wadul teh statusnya palsu KB OTW tahajud pada hente OTW duha pada hente jangan ping aku karena aku di rokaat kedua kelo maneh kersolat wae status saya maneh kersolat ya foto orang keruku ya Hati-hati, statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Di sini pentingnya ilmu. Yuroun, ria, ria Anas ingin dilihat manusia di awak tinjun status teh sampai status nyeri awak nawai ditulis badanku nggak enak cina seorang teh mandi ku masako ame enak hijrah hidup jadi terarah tapi tanpa ilmu tidak berlaku Ustaz Epi dari mana dulu sekolah? Mulai beja-beja ria. Masantren tetamat, sekolah teangus. Setiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita punya masa depan. Setuju? Jangan tanya aku di masa lalu, karena aku sudah tidak di sana lagi. Kalau kemarin aku haram jadah, sekarang aku di atas sajadah. Kalau kemarin aku bejat, sekarang insya Allah aku taubat. Kalau kemarin aku maksiat, sekarang aku taat. Kalau kemarin aku edan, sekarang aku adan. Kalau kemarin aku judi, sekarang aku ngaji. Kalau kemarin lihat akhwat rasanya tak kuat. Inginnya ngasih mereka coklat. Tapi sekarang aku udah syariat, jadi tidak ngasih coklat lagi. Aku kasih mereka seperangkat alat sholat. Karena dalam pelajaran ilmu tajwid, nun mati ketemu bahkan ikhlab. Masa aku ketemu kamu, ya kamu. Nggak hijab. Kan satu tambah satu dalam matematika dua, dalam kehidupan beda. Satu aku, satu kamu, kita. Tapi kalau kamu tidak mau nerima aku, ku tanpa kamu, kami awas. Ya, perlu ilmu itu. Allah akan mengangkat derajat, harkat, martabat seseorang dengan derajat yang lebih tinggi. Yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajah. Jadilah ayat 11. Hai eh, Rasul sakola teu? Tak lamun jadi ustad nanyakan mas santren di mana emang penting. Nu penting mah soleh. Orang soleh pasti pinter. Tapi orang pinter minum tolak angin. Tuh, nu pinter mah di Bandung gudangnya yang apa gudang nu pinter di suka miskin urut wali kota, urut bupati, urut menteri, urut gubernur, reunian didinya Kemari Jumat kadinya, nah apa araya dia salah rumus Ustad Nah make rumus nu apa Rumus min kali plus sama dengan min. Niat jahat cara ngajabat tadina suka kaya jadi suka miskin. Korupsi. entak alus ya teh mana majalengka, majalengka teh singkatan buat saya mah spesial tah dari hati. Catat catat Arti majalengka yang nyaho. Mari jalani lengkah karena Allah. Kenapa lelah? Karena tidak lilah siate. Kenapa mengeluh? Karena tidak mengaloh siate. Ganti mengeluh ku mengaloh ganti lelah ku lilah Kenapa cinta kita tidak bertahan, sister? Karena cinta kita tidak bertuhan. Kamu hanya kejar fisik dan gantengnya saja. Mending kalau dia mau, kalau enggak kamu lelah kamu ngejar cantik dan beautynya nya saja. Ini kalau mau, kalau nggak mau, kamu lelah mengejar bayang-bayang. Perlombaan terberat Agustusan kemarin naoncik cik, ngangkat piring di hajatan mantan. ayang nggak bebet. Sudah, moving on. Biarkan yang lalu berlalu. Ngapain terjebak masa lalu? Moving on. Kalau orang masih terjebak masa lalu, blow on. nanti ku moving on. Tapi moving on wae bo, bosan eh, tong move on, move up. Jangan jatuh cinta, mari bangun cinta. Bukan jatuh cinta, kamu yang selalu mendorong dirimu kepada pesona sehingga kamu jatuh. Pada cinta yang sungguhnya akan datang pada saatnya dan tepat pada waktunya dan semua akan cie-cie pada waktu. Ku elmu mah teku neangan cinta mah. Ilmu tauhid, cintakan rasa cintamu kepadaku, nanti Allah cintakan apa yang kau cintai sebelum kau mencintaiku, kata Allah, Allah cintakan kepadamu. Jadi cintai aja Allahnya, pengen perempuan kayak apa, Allah stoknya banyak. Kau yang baru-baru putus nih, jangan sakit hati, itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Jangan rindu, berat, apalagi yang di celana. Cukup, aku aja yang ombehnya. Dilan, ngaji di jalan. Mila, milari ilmu agama. Ya, ada hadisnya. Kewajiban mukmin itu kan mencari ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Beraka dunia sampai liang lahat di talkinan la ilaha illallah ternyata teh ilmu. Tapi tergantung kebiasaan. Biasakan mencari ilmu biar bersikapnya pun berdasarkan ilmu wala taqfu laka bihi ilmun jangan mengerjakan satu perkara tanpa ilmu Kurang diundang ke ITB aula barat anjing profesor sadepi cik bener tuh maca Quran teh sok maca tafsir tara naon cenah soang beheukna bet panjang sok mungkin ada yang mau jawab karena naon soang sorana betarik cenah anu ngajawab logika beheungna panjang sama seuri we tapi ah eta mah masyaallahu kana lam yasalam yakun kahoyong Allah we nah ustaz mah ngajawabna kitu lamun soang sorana tarik gara-gara beheungna panjang bangkong eueuh bohongan brother Sorana tarik brogodododododod brogodododod uh uh uh uh Tuh bisa dipatok, taeta ilmu, ngahulang ku ilmu Quran mah, heuh oke nya. Orai, beheungna sawak-awak. Nya, sorana kumaha, tong dipraktekeun can pernah jadi orai mah. So, Cara apa? Kenapa? Nggak bisa. Eksakta dunia itu beda dengan eksakta agama. Satu tambah satu dua. Nya. Dua mah bisa empat kurang dua dua. Enam kurang empat dua. Delapan kurang enam dua. Sama satu, satu Adam, satu Hawa. Berapa miliar manusia? Satu aku, satu kamu, kita. Salam berjamaah dua tujuh. Maka imam itu satu, makmum boleh banyak. Laki-laki itu imam. Cukup satu, tapi makmum boleh banyak. Tapi ada di komen, Ustadz berarti makmumnya kan boleh laki-laki. Allah ciptakan Adam dan Hawa bukan Adam dan Adang. Siapa? LGBT. Paham? Sampai di situ paham. Meja sukuna seberji. Ya udah itu pun jawaban itu. Bisa nangtung kan menopat mah. Jangan jadi tersesat. Bukan pemajikan teh hiji, balik teh kadinya di, kadinya di. Berarti tersesat. Ya jangan rindu, berat aku aja. Kue mamang, hirup jadi harampang, aslina. mina tipu ge, make remote, eh, strike. Teh remote dina kahirupan. Usah Depi balik ke mana? Saya tanggal 11 ke Israel. Ke ya Al-Aqwa atau di Sanguan. Ke Mesir. Temake duit, all endorse. Milea, milari ilmu agama dengan ilmu hidup jadi mudah dan terarah hijrah hidup jadi terarah nggak bisa hijrah tanpa ilmu nantinya menghakimi orang karek bisa sholat ayo nucan sholat sholat goblok neraka lain kita dakwah itu pakai ilmu merangkul tidak memukul setuju ilhami menyayangi bukan menyaingi setuju menjadi lapor jangan lapor setuju mengajar bukan menghajar membina buka ilmu Makanya boga ilmu seutik tutungar. Segala haram. Naik angkot haram. Karena ada yang bukan muhrim, cai teh triplekan we atuh. <laughs> musik haram musik nukumah hela tong tergesa-gesa, musik teh nada hitut ge nada terus hitut jadi haram ya Paingan cek ilmu Nabi al ajaratu minas syaiton, tergesa-gesa itu perbuatan setan. Ku ilmu mah hirup jadi tenang, kalem we boga ilmu mah. Tina gelut ge teu make tanaga, ya dongeng ilmu ya. Seorang aki-aki lalaki geus kolot, kudu jelas ai keur ngaji mah. Aki-aki teh naon? Lalaki geus kolot, cicingna di leuweung, di gunung, jarang ka kota. Eta aki-aki sakti. Pekerjaannya apa? Ngalah suluh, kayu bakar terus setiap hari gitu adventure ngalah sulu satu ketika kan ngalah sulu hujan ngegebret otomatis dong insting nyuhan Nah, lakson yang hujan ku lakson menjelema kadon ke tengah ku hujan mah motornya naik ke trotoar yaki eta pas hujan mah asup kanu gawir nyumput ternyata di gawir itu di guha ida harimau yang sedang tidur begung karena lapar ningali si aking yuhan ngagerem hmm si Aki boga ilmu terewas ku maung ada ya, boga ilmu eh punten maung canggu ya ayo maung ngadongeng bisa ngomong tena naon ki ngana naonan saya kersare digerwahkan ku aki sana sange ngegerwahkan ngiring nyuhan ikut berteduh nah ngan yakin mau naon naon ayo didinya ku naon lulus cek si aki teh orang teh ah lah maungnya orang Islam maung Islam nges tilu poe tilu peting tebangih dahar cek maung teh ayana ayah aking yuhan ada kakek-kakek berteduh sudah tiga hari tiga malam tidak makan ayana ku hujan ada aki-aki berteduh ya atuh we asa di atuh. tuh asa gopud jenah, asa dikirim dahareun di aki kalem naon lapar tong ngadahar aki lu boga ilmu mah tenang menyikapi masalah teh naon mau lapar jangan memakan aku jangan memangsaku aku sudah tua badan kurus tinggal kulit jeng tulang daging nyelap setik-setik mau api waregen kalem kayak hujan raat ngilu kata aki ma aku kata mana naki ngilu weh singkat cerita hujan reda dibawalah malah lempang nage maung teh rada jauh dong Nges tilu poe tilu peting temang dahar diajak kami masih aki leles mau leles boga dahar naon senang kayak nges di imah diterangkan ku aki kai masih aki nuhanapun gunung I rek ngeraktir dahari naon pokoknya mah warag eh hobi daging maung gebuk korek oh, merek dahar tapi daging maung kita ngere cek maung teh eh tuh sawareh ke di keeman di pipir nadrem sekarang si maung teh jauh keluar neng ke tukang ke pipir ningali drum. bener eh banget manehna lumpat aslina cina cek maung teh si aki ngeeman banget maung Wah, lompat kan pakai tanah kan tuh. tak mau trauma. Tilu poe tilu peting tiga hari tiga malam tidak menemukan makan. Terus manggih kekagetan ruas kang ngesnakeun kaget setelah istirahat. Balik deh kak guha lempreh kayak monyet. Uk uk uk uk uk uk uk. Kunaon ung? Pucat gitu banget. Balik di sepak. Dan eh, balik di sepak-sepak keplok cina aing panggih jeng aki-aki di mana? Di mana dihandap? Bager si aki aki mah tukang heureuy. tahu mana kaki empat, mana kaki dua kan binatang yang ada di hutan. Ngadenge ada yang mendekati rumahnya, yakin Allah tina janela. Mihelaan nanya si monyet. Nyet, nah kan monyet. Dibukakan hordeng janelana, nyet, nah mawa dengan hiji, kan pesen teh dua. Monyet rungah ringe, tapi kermaung mah tafsirna jero, sia cina. Monyet, eta maung balik doi, banting setir manyet rungah ringe nyet nah kan pesen teh dua nama warna hiji mau maung kan disangkana di order meren dibalikkan eta maung lubat ngonyet kagu gusur ngonyet paeh maung paeh ngus paeh matamat weh. apa pesannya di sini di dia penting naboga ilmu aki lawan raja hutan harimau tengah lawan pakai senjata pakai ya Allah. Man arada dunya bil ilmi milaya milari ilmu agama. Man arada akhirah bil ilmi. Boleh belajar dunia, matematika, fisika, ipar agama, ngitung waris, ngitung palak. Nu ulama diajar agama ke dunia. Karena dunia beres dengan agama, tapi agama rusak dengan dunia. Setuju? Alhamdulillahilladzi wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Urusan dunia itu beres ke agama, tapi agama rusak ke dunia. Hati-hati berkepentingan. Karena Allah, karena oleh ya teh saya ngalah duit ayeuna ke loba partai yang ngadeket ah. saya boga partai sorangan partai Surabi suara rakyat bingung tuh milih nu mana ya nggak aing di Hanura we lah hayang nu ngora daripada gerindra gering mikiran randra woi ku ilmu mah teu sakola ge daratang bisa 20 miliar Jabar hiji teu Polikota. kota aing jadi wali murid ge rapot taraka cokot ya nggak nggak gapleh lah gaul tapi soleh lah Ustad mah internasional mun wali kota mah sakitun sakitun mending jadi ustad usaha tara aya duit usaha tara anak deres dagawe nang ustad mah sila atuh jarang nangtung sekali nangtung ngeburusut wow anak loba tong ditinggali letik nah cabakan mah gede Abdurrahman as Imam Besar Mekah, segede urang awakna, kasep cahayaan da tukang maca Quran, tamun hayang cahayaan maca Quran ning ngadahar bohlam. Ya. Cahayaan balik tubuh panggil, Syekh. Hip hal, alhamdulillah bi khair. Min aina anta? Min Indonesia. ilaina Syekh? Ka urang teh. Aing disebut Syekh di ditu mah. Ila aina Syekh? Ihdinas siratal mustaqim. Seri tuluy ngadongeng, Syekh. Anak berapa? 40. Dari berapa? 4. Tapi hafid Quran semua. Urang boga istrina seetik, tapi anakna loba. Tiga marmot. Kan ayah maut ngobrol, eh marmot ngobrol jeung maung. Cina tinggali, ung, aing mah sekali anakan 100, cek marmot sombong teh aku anggota cek mau teh muhun abdi mah tara mun anakan hiji eh marmot mah sekali ngajuru 100 recet tapi kan mau mah tawadu tanya ot teh hiji ge mau lamun mau ngamek nu 100 di opi kabeh Enak eh, boga budak 40 bukan masalah. Nabi atau kamu hafid Quran hungkul mah. Urang budak reuay recet di setopan mau kecre penampilan tepugu buuk di boluman bengut di bodasan buntut di behalan hai beheng hidung mangi duit ngomongna rizki anak soleh cik atuh mikir rek itu wae mang move up atuh Just the way you are. Jadi diri sendiri tapi berilmu. Minta doa kak kolot. Nah doa kolot. Ilmu agama mengajarkan. Ingin berkah? Tidak setiap orang kaya berkah. Tapi orang berkah pasti kaya. Tidak orang setiap pinter soleh. Tapi soleh pasti pinter. Nabi contohnya. Si mama happy. Sing solehnya. Ame di naon ku Allah. Mana ayat nama? Budak ayat ya, sok datanya, Mana ayat nama? surat al Anbiya ilmu ya surat dua hiji 105 Wakatabna aku bukukan aku kitabkan aku jadikan MOU aku jadikan janji bahwa bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh nah mah soleh ganti ngaran jadi soleh lain seseh banget wudhu wudhu wudhu tanda orang soleh jaga wudhu biar orang wudhu lah ya jaga sholat Tahan bacaan Quran. Sedekah jangan berhenti. Innalladzina yatsluna kitab Allah. Barang siapa yang selalu always nggak pernah never membaca kitab Allah. Wa aqaumus shalah, tepat waktu berjamaah di masjid Joko Karian tuh, Masjid Nasalim Afilah tah. Minggu yang lalu saya subuh kutum di sana, siga kieu, siga Idul Fitri ungal poe teteh Waang fakumi marozak naum siwaalan ya bagi kehend waat im toam terang-terangan ngalatih batur yonntoan eh, sembunyi-sebunyi ngalatih keikhlasan bebas biar juna tijarotanan tabur bisnis naon mua rugi mua bangkrut ayat tilu na sempurna banting setirtina gawei umum gawei kaunian Agneses ah, jadi Ustadd weh sana jante hayang disebut Ustadd tehh Mu disebut na dua kali jadi tengen Ustadd-ustad men jadi dukun hirupmah. bener sekali di darat tangan mun ustad mah sekali salah ditaringalkan. agim waktu poligami ditaringalkan ku ibu-ibu ya ibu-ibu mah atuh bingung ku ibu-ibu mah bim mah nah loba laporan ke polisi kekerasan dalam rumah tangga lalaki unggul jadi korban pelaporan ayah ibu-ibu anu KDRT kasalakina loba ngan eueun laporan Ibu-ibu tuh nggak suka kekerasan ya bu ya? Ibu nggak suka kekerasan? Tapi munteheras ngamuk. Nah ya, itu. Unikna ahwati. Ngarana ke hawa atau hawana curiga. Kalau Adam ada maunya. Beda, Tobiatan sata, tabiatnya berbeda. Itu saya juga dari ilmu milea, milari ilmu agama nges epi ngaji cek si mama teh epi yang kemana diantar saya diundang loh ke Istanbul saya diundang ke Jepang saya diundang ke Australia untuk ini tapi ramah Quran yang hadis tapi waduh ngawadul tong tadi ti dituna tuh, wantun gale tuh wantun ulah gale ulah ulah korupsi ayat, obong na amplop na gede pernah hiji kejadian ustad menjilat jangan menjilat karena ingin dilihat Jangan menggonggong karena ingin ditolong. Jangan menggigit karena ingin dikasih duit. Karena hidup tidak segogong itu. Ya, ceramah ngejos. Anjing, haram. Wah, lampu main. Ternyata nungondang nanti nyungut anjing. Ngukut anjing nungondang na. Eta ceramah kelepasan. Anjing, haram. Lampu main, lampu panggung. Kasorot, ayah kandang anjing, warna coklat. Kecuali anjing coklat. Sen ganggu amplopna mah. Tak sok nyari teh nu sok ngundang nelpon ke manajer. Sebenernya Ustad Epi upami ngundang Ustad Epi sebenernya saja emang aing PL. Mang orang odong-odong. Nu diitung per kuliring. Tah, ilmu nata tina Al-Qur'an wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Non artinya bayar ustaz sing mahal. Koplo. Ustaz Epi tarifnya seberapa? Mun orang narif 20 juta kumamun ngondang rek mayar 50 juta nggak batas diri sih Matak tong riweh, orang mah perlu amplop, perlu esi Cena awa eusina nya jumlahna. Cena awa amplop transfer. Ulah ningali ustaz teh begung, bingung, geus nang kitab gunwe. Hese dijengutna. Nu jabrik wae hese. Tabut toharoti kita butuh teka harti. diterangkan kadon ngararamak ngesnya kitabna jutaan mahal. Eh, rekte pegang kuma munte ikhlas mas ya riwe jadi ustad mah jebak ke di tenggelan ugelo ayana kerusum usum eh mun pangi jeng ti kotok di jalan tong saruana komo nepi ka diajak ngobrol jeng di ambean mah ayana di titah ngalawanan nugelo tingkusa tong dilawanan dan nugelo mah ngabunuh ge mau itu rufi al qalam an salasah Dicabut tiga catatan amal dari tiga kelompok manusia. Satu orang gila sehingga dia sadar. Orang pingsan sehingga dia terjaga. Orang tidur sehingga dia terbangun. Nu lebih geloma nu nitah nu gelo. Ya, dan nu gelo marek sholat ngungkuk aya jelema kage geloan yang jadi ustad teu kataekan kawena teh salat we, ngaji we, jadi pahala teu. Ya itu teu gelo. Jeung kaleuwihan nu gelo mah naon cik? Tara gering. Sok, aya nu gelo asup angin. Sare, sare sisi jalan, dahar sangu urut, lintuh weh tah mun hayang lintuh garelo sok heeh nyatatnya euy nu gelo mah tara gering nya heeh atuh moal da rajana gering nya tapi eueuh nu gelo sajati anger mentas mah culang cileng si goblok teh sok perhatikan nu hujan ngiuhan oh nyatanya nah anu gelo mentasna culang cilungnya itu lain hayam sete maka cek nabi mah oh nu gelo aya musobun yang tergerhanai pikirannya itu dihitung bonus nanti Allah orang gila mah amalnya dihitung nanti kunaon bet gelo gitu Tau orang pernah ngajar di rumah sakit jiwa lagi ngajar nu gelo uh, jadi ayah suster dokter saletres ungapoe kan ngurus nu sakit jiwa kulin kadinya Ustaz ngaji atau hiburan atau ngaji lah stand up komedi we ame seserian bahagia mau pas stres na jeung garelo nyanggeus saya ngaliwat ka ruangan pasien anu keur kieu cingogo nguseup make nyere benangna sama urut tungtungna cangkang jeruk kieu kurang ditanya susterna sus eta kunaon gelona hayang jadi artis mancing mania strike gitu kan Ayah di nugelo teh iwan jika berdakwah balong tapi tapi di nubak saat Coba nanti, suster itu yang jadi naon na. hoyong jadi pernak ikan kemodalan gelo nu jadi mah naik tiang listrik geus di luhur malika kulon belanya seri turun istiqomah ngapain gitu. tiap jam salapan batur sholat duha saya naik tiang dokter teh jawab mau maaf ngaliwat hmm, tanu gelo mimiti nama tapi ngapain? ku ningali istiqomah ningali nu gelo ngas di luhur malik kaditu itu belenya seri itu nama culang nah onya seri, wae ngas di luhur teh disimpan maaf ke dokteran naik kalau dipecahkan malik kadi itu wah tekuat yang seri apa ku dokter nu lain mana kabo gelo sih mana tong waka menghakimi cobaan hela sok maafna ceklan ku wah terkuat ah. nya yang seri eh nya sebenarnya sahanu gelote, gelo teh aing rek nanya kunaon mana bet seri bal cek dokter nu disebut gelo teh kunaon mana bet seri di situ ada tulisan tulisan naon nu seri gelo hati-hati lingkungan. Al-musahabatu tasriku tabi'ah. Persahabatan itu mencuri tabiat. Hati-hati. Tong nyeri hati disebut gelo kuno gelo mah. Kok mau ngobrol mah? Cek nu teh wawuh teh kuno gelo keur ngarobrol. Tapi suster kajebak. Bulan kedua ngajar deui di didinya suster nanya kan ngusep tadi teh. dah kitu kan istiqomahnya. Dapat ikannya cina. Nya nu gelo teh melong atuh ka suster teh. Suster gelo cina. Manya ngusap na teha ya, ya laukan. Eh iya teh ilmu nyage dongeng. Rasul teh gelarna al amin karena jujur. Wis diberi ilmu wahyu mah disebutna nugelo al majnun. Sanggup tuh hijrah dengan tantangannya. Mentak siapkan ilmu milea, milari ilmu agama. Biar apapun persoalannya, yang jadi masalah bukan masalahnya. Tapi bagaimana menyikapi masalahnya, betul tidak? kenapa jadi stres begini halo? Sudah pada makan belum? Alah panitia, judul move up. mulai ngaji jeng orang dahar Ame boga kekuatan untuk menerima kenyataan. Terus diusahakan makannya dengan yang banyak mengandung karbohidrat. Kenapa Ustadz? Ini kesehatan. Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Ini perempuan nih ahwat nih, riskan terkena gula darah, diabetes. Kenapa? Karena banyak menelan janji-janji manis laki-laki. Ya, tong dikeprokan dari Japati. Maka cek Nabi, talabul ilmi faridatun. Hei, mencari ilmu itu jadi fardu, wajib faridah. Cuman bedanya wajibnya dengan wajib sholat beda. Sholat mah ada ruang dan waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabah maukuta. Subuh waktunya jam sakitu, duhur jam sakitu, asar jam sakitu. Kalau mencari ilmu mah tidak terikat ruang dan waktu minal mahdi ilallah pun dimanapun sedang apapun bersama siapapun cekolot bahulama ilmu mah lain tina daluang tapi tipa pada orang maka rasul dengan sahabnya menyatakan tidak ada guru tidak ada murid pernah tuh Rasul ngageroan sahabat nak ku kalimat kia heh muridku cek murid nate guru nih tiga film kungfu ah eh. dok ayat Rasulullah dina hiji hadis memanggil sahabatnya dengan kalimat muridku nggak ada guru nggak ada murid inna akramakum indallahi at udah kletik Ibnu Abbas jadi partner Nabi tah tafsirna juara nuti dibaca ku sahabat ku Ibnu Abbas mah kabaca maksud tafsir Nabi teh kieu maka mun aya tafsir tafsir nu rada susah cari kitab Ibnu Abbas tentang tafsir tafsir khusus yang tidak dipahami banyak sahabat budak letik Ibnu Abbas teh yang selalu menemani Nabi dalam bab ilmu milia mencari ilmu agak sok ke masjid ke masjid the real man go to masjid Pertama hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Pertanyaannya adalah pemirsa di rumah dan penonton di studio. Mimiti Rasul hijrah di Mekah ke Madinah. Mau naon? Mau akidah. Naon pertama dibangun? Pasar, mall, masjid, universitas. Masjid mah di masjid teh pusat kegiatan umat. Perahu Nabi Nuh yang masih ada nu naik nu salamet. Kurang menang ilmu ti Agim, ti Am Amiruddin, Sadhanan Ati, Rahmat Baikuni. Jadi kadang saya menceramah mereka, kadang saya nyumput pakai topi. Walaupun anger kanyahoan, topi koboi sebut andirip. Dibuka kupluk, cing jaririt Afgan. Main di anak langit, Ustaz Evi Stephen William. Hese banget nggak saya diedit. Ya. yang dicadar orang mah. HP mau banget kasep teh Biar parkir salah ceng be. kan make mobil pro sanggana orang na mobil bodas meren pernah na mobil bere mundur dari kabe ngesaria apoto mundur di tenyawan nu mana orang curhat kasih mama <laughs> mama apa yang make cadar di melembang di tempat umum kia ayat-ayat cinta ai epi sana, gering rek jadi cowok hijaber lain mah epi ngeste nyaman mau mana ngeste bisa lelempangan baju sabar kali soek dibetot-betot ibu nyiram Ustad, abi nuju nyiram kusaha curang minta tanggung jawab nak urang nyaku salaki abi atuh ustad. nah tuh Isin ngaca yang dipoto ngaca, weda tuh make kuota cuy. Epi ulah kitu cek si mama teh, da epi boga pamajikan, boga kahayang ge nyosok atuh. Sugan teh saurang 10 urang. orang, geus mesen mie kocok. Tiap rek ngahua foto. Tiap rek ngahua foto. Nepi ka mie urang segede cacing kalung. Bekah. Jadi aing dahar di kolong meja. Weh. Riweh kan? Maka Nabi Yusuf capek dengan kegantengannya. Yusuf alaihissalam 50% tak ganteng nah. Tino ayah lalaki nu pernah ayah di dunia 50% ayah eh, di Yusuf awewe ah, nu ningali kuna ngerit buah ngerit lengan saking memagnetnya 25% ayah eh, di Rasulullah Muhammad SAW ganteng Nabi orang teh 15% di orang saya sana di orang Majalengka saya tik ewang kan weda ganteng mah relatif nu mutlak nu goreng mah nya si ujian ya teh kemarin ke Jakarta ngaji mimiti nama yang para artis cinema art saya cobalah main dua in atau beberapa tag lah masuk ke sky, sky kid anak langit tuna orang jadi anak langit. Alhamdulillah betul mah casting ngantri orang mah tuh di audisi langsung syuting edan tuh berarti banget ngijinan modalna ukur wudhu pas nges wudhu rek shooting teh subhanallah aing teh geningan juga Amar Joni <laughs> waat busik waat busik ku elmu mang ku elmu nanaon ku elmu mah hayang ngomana ge kantun angkat halis saeutik dahar tara mayar Ustaz Evi ya iya bu dari mana habis pengajian terima kasih loh datang ke rumah makan saya Emang kenapa bu? Uh, foto. Oke, mangga. Saya pi berapa orang? Tiga mobil bu. Semuanya berapa bu? Nggak usah. Kan udah dipoto. Tapi minta satu lagi ya. Video satu menit buat Instagram bu. Halo Assalamualaikum, saya Bebe Bendi, saya lagi berada di uh, Witing Tresno, Jalanan Soko Kuliner. Saya lagi makan di bla bla bla bu. Ustaz makasih ya. Saya dipasang di instastory ya. Ternyata yang lihatnya puluhan ribu ya. Jadi kurang penting dahar di nasi jamblang ge, ke dahar jadi loba jelema. Kapalan orang didinya. Berarti kan promosinya. bayar. Bayarku dipotok mas berapaun semuanya? Nggak usah. Tong dipulangan maksudnya. Ya, kan stres duit loba apa nggak butuh Eh tante doa si mama, epi eh, mah kamu mana ge moal meli baju ge kupluk sepatu celana kabeh nu dipakai all endorse kecuali kolor jeronya kolor jero mah foto daerah di potona kayak aliran anyar aliran cang cuti ya kunaon eta ku elmu. hidup jadi terasa ringan umroh haji haratis tapi ra ngamodal doa manasik la baik Allahumma malah baik punya kali ngilan 100 orang is suukan Istanbul 100 orang kuLmu cuksi Ma tapi hayang jeng saya ngareng ngareng saya Ali Jabir ngareng kulmu jika aki-ak tadi ngalawan mauge teku Sant kumutikek masukter Habibiekterekek sok pinter karena siran deket karena butte selaras segalanya jadi beras no, ningali naon wae ya, piduit ya ustad usaha tara aya wae duit ya usaha tara aya di imah tenang hirupna uh subhanallah janji Allah yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma hayang boga darajat harkat martabat dina kehidupan aya iman eueuh aya ilmu eueuh Iman bagus kalau Islam. Cuma Islam itu iman mah pasik. Kalakuana Islam tapi hatena tuh Islam. Munafik. Pasik mengkol anak, Ucapan ngucap hati henteu munafik. Hate ngaku tengucap kapir kafir jika butolim. Hate jeng ucapan ngaku tapi kalakuan pasik. Iman bagus kalau Islam selamatkan kuaturan. Islam selamat, iman aman. Iman Islam bagus kalau ilmu wala takfu malaisa lakabihi ilmun. Ulami gawe hiji perkara tanpa ilmu nyeun jas jadi sapu tangan sia. Teu make pola mah diguntingan we. Aslina nyeun seeng jadi catut areng. <laughs> Heeh, teu make ilmu mah riweuh nyeun bolu jadi kue semprit. Teu balik ngocokna. Nya, loba ngocok nu puguh. Nya. Eh, eh, eh. eh. Di masjid, di masjid, di masjid. Tapi karena kepentingan hukum mana? Teu mana ngocok. Eh, ayat ayau ayauma timu ala afwahihim watu kalimu watasadu wa tashhadu arjuluhum bimakan yaksibun. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata tangan kita hati-hati dengan tangan. DMN Ustadz MCT kan lu nggak ngomongnya tanda tangan, saput tangan, karya tangan, rin tangan, tan tangan. Tu loba istilah tangan akan diminta pertanggungjawaban. Eta leungeun aya lapan alohan, alif lam lam ha. Aya angka 8 dibalik kahiji di gigirna salapan puluh salapan asmaul husna kumaneh dipake kikituan pamukakun teh era keur kikituan pelong ku Allah tapi kapeureumeun ta ngagawakan sabun jeung leungeun hayang maot keur kikituan tengeuna pemuda majalengka mati dalam keadaan mencium sabun kan rujit hei iya ilmu apa teh hukumna onani Havana onani eta ayah no onani nya kapangi ku DKM dari masjid di WC masjid kapangi ruas di lu langsung karena sperma spermana sia ke kekolot minculak pada kolot nanti seru lu teu meunang hukumnya sarua jeng jinah jeng indung catet indung lengan kan gitu sia tong ribut sia nusok minggawe mah leungeunna buluan Ustaz abi mah tara kuleungeun cenah. Ping-ping we diminyakan sia. Kreatif dikitu-kitu meureun. Astagfirullah. Pori-pori ge diminta pertanggungjawaban ke head. Matak ya masyaros sabab cek ilmu. Wahai para pemuda, fal tajawwaz gerak kawin sete ame beban. Kaciri dak majalengka mah beban atuh kiihna dicara kelan lepaskan well, dah lain bohlam entah kawin sama ayah buruh di Sunatan, eh temake ilmu nges kiih teh lain di kumah di sintru ih naon baong tarunya wajelian well big sintruk asupkan tadi dia penting na ilmu kurang bawalah kercan ilmu agama ngeski teh disintruk dari kebawaan najis tapi dah taman mantan najis datara sholatnya oke okay. nya bawa lama kiih teh atau di tulisan di lapang bola teh Epi Epeni Milea milari ilmu agama geus jeng agama mah eras ya. ayah cai nyangkrung ki ihan nepi kanga Padahal cek agama mah dilarang mengencingi air tergenang, bisa diinum satu, dipakai ke safir, dipakai wudhu, temenang. Komongi hantang kalma. Oh, ada terang ngamak tangkamanya muat tuh dah welengenan sih teh. Kunaon hayam jago, welengenan. Karena hayam bika nggak susuan. <laughs> Nya. Nah, seri. Eh, astagfirullah. Eh, Islam, tidak boleh mengencingi pohon lain tangkana brother Eta nah pun tangga ayah naon ayah liang sirum ayah liang cacing liang jangkrik mereka punya kehidupan seperti manusia kumamun sirum keur ngawinkeun anakna tuluy dikiihan kurang wah palit pangantena wah wah jupa-jupana bahe baso tahunan baru hangsur tendana palit betapa perasaan orang tuanya kumaha coba Kok goblok jelema cenah kerobat tamu kadon nikian, sok daek ke, ke hajat dikian ku ya. aya teh rahmatan lil tu arapa aisyah kumaha di dia ilmu agama penting nanti dia mah ngaji ngaji hijrah hijrah ke masjid ke masjid kegiatan kurang ya cucung ke sholat awas ya mente ini benang nasujud ku aing tanggarakan Allah sami Allah cecunguk cucunguk tanggarakan di salatna teu husu ningali cucunguk we keur sik atau mikil kumaha eta mun cucunguk bikang boga anak jemput sekolah anakna ngaliwat ke udang ditangkarakeun anaknya ngadaguan teu pasti sedih lah ngobrol jeng satpam cucunguk kemananya si, si mamanya cek satpam nanti daya ojek mereneng di sisi lain indungna ke ditangkarakan ku so dan nyeriun hatena tuh tak sama ah ngamakan ilmu mati nula letik we sami na wa atona pastabiko cucunguk nangkarak tangkubgen wow itu ngebut langsung Poho balik deh. Nun ah. nyak itulah milia ya. milari ilmu agama mah lain ilmu na amana. Amana berdasarkan ilmu tuh da percuma loba ilmu ge teori hunggul mah. Does not every minute practical life give to the life of your theory. Eh, religion is you. Agama akan jadi candu kalau teori saja. Amalkan seetik, amalkan seetik, amalkan. Maka al ilmu belal amal cek Nabi. Mereka beramal teh punya elmutker makan eta amalan ula tuturut muning jadi fenomenan balik ngaji peting di Maja lengkap hujanbre lampu alirank hmm. DKMTk ah, siaran di radio is-suka subuh di Bandung Du tuh ah pak eh sial lampu mobil pega mobil ngaliwat itu mobil tuturken dituracak Oh, kali itu, kali itu, kali dia, kali dia. Tiba-tiba ngerem ngadadak, jubret. Aing jabat tuh turun di mobil ke truk. Buka pantok. Naon ah? Tong nyeprit atuh cenah. Ngomongnya tong make soda. Apa tuh mana aing nuturkeun mana ti majalang kene. Mana ngerem ngadadak, di orang nabrak bujur mobil mana? Geus dahar tuluy ke kemuhar ari kamu cina. Mun ke orang, nu mana? mah nu katabrakna, tong ngamak cina. Apa tuh ya di mana? Di mana kitu? Ini di garasi orang. Nah, nya, kudu boga ilmu teh. Hayang ke surga, lilir di neraka, gara-gara teh apa ilmunya setan ditutur-tutur. jai barang jeng setan, cek setan teh nyalahkeun aing. Da aing mah tiba lagi di dieu cicingna, aing mana bet ngilu. Kok rek ka mana balikna? Hayang asup surga, Adam yang Hawa baheula di mana? Kunaon diusir ka dunya? Nalanggar, seberapa pelanggaran? Orang Majalengka yang ke surga, seberapa pelanggaran? PDN luar biasa, naon buka orang jerok, Buka kawauhan. Eh, ngaji yang ke surga mah. Ya, betul. Maka ayah hadis gini nganu ya Man sahalaha torikon ilal ilmi sahalalahu torikon ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya ke masjid untuk mencari ilmu, Allah mudahkan kehidupannya sampai menuju surga lanjut nge cekel ilmu maka kasusnya ayaah di Nabi Sulaiman Sulaiman di tawaran kerajaan tawaran harta tahta wanita nggak tawaran elmu dicokot ilmu harta tahta wanita menang Iiku elmu mau benang nggakeh namun urusan maksiat hati-hati mabok bahwawalah orang tukang Kyu ngesih jerahmah Alhamillah Kyu naon ta surt lain ku galonha Awas maksiat meminuman lamun urusan kehadiran mah ilmu. Sulaiman menang nanaon. Cokot ilmu diberi ilmu lebih kok Allah. Sampai jin wae di manoran. Jin tak apalun Sulaiman geus maot. Kieu we ngamanoran gawe. Maot nawae masih mimpin kerajaan. Kanyahoan Sulaiman maot eta itekna diopi rinyuh. Runtuh kebluk cek jin. Goblok meureun tita tadi we nya. Nah, ieu iya dalil nu gaib ge apa gaib. Ieu iya dalil nu gaib ge apa? gaib. Eta jin apa apaleun Sulaiman maot. Tong boro Sulaiman atau orang mah tong boro maotna Sulaiman. apa tuh pemajikan Sulaiman sah Nyonya Sulaiman sia atau lieur atuh. Menilila. Sok ah MC, dua we pertanyaan ah. Pusing pertanyaan milia milari ilmu agama. Mana MC-na? Kadon sarenya. Dia. Sok, satu Ikhwan, satu Ahwat. Karena saya harus ke Cikijing lagi nih. Aduh, Alhamdulillah Ustaz. Uh, baru saja kita menyaksikan tausiah tentu saja bersama Ustadz Evi Effendi. Gimana di Majalengka, Ustaz? Menurut Ustadz Majalengka kayak gimana? Kenapa? Majalengka, mari jalani lengkah kehidupan dengan takwa. Nah, luar biasa sekali tentu saja. Dan uh, Mumpung Ustadz dia masih ada di eh, tengah-tengah kita untuk teman-teman move up Majalengka nih. Ada satu pertanyaan Ustadz memberikan waktu yang dekat saja. Boleh silakan. Assalamualaikum, Saudara ya, Pak Ustadz. Uh, insya Allah Pak Ustadz di Majalengka guys, seernya uh, eh, no pemuda hijrah. Uh, hijrah emang susah, tapi istiqomahnya yang susah katanya lebih susah jadi minta tips beberapa tips untuk supaya istiqomah dan e, satu lagi ya karena saya ada yang saya e, guru saya bilang e, kalau perempuan tidak memakai hijab atau buka nggak nggak pakai kerudung itu bisa narik empat orang ke neraka katanya jadi pertama suaminya bapaknya anak laki-lakinya sama saudara laki-lakinya nah saya juga ya bukan saya saja mungkin ya masih banyak di sini. Jadi bagaimana e, ngasih ngasih tahu atau e, gimana ya ngasih pencerahan ke yang lebih tua gitu. Salah satunya orang tua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Yang pertama, hijrah berat, sepakat. Lebih berat istiqomah dalam hijrah. Semakin tinggi pohon menjulang, bagian besar tebakan angin emang orang nggak godaan artis nunggak godaan oke okay. Dek moal, moal. Ada moal, moal, moal. Bagaimana tip and trik supaya istiqomah dalam hijrah? Ingat mati, selesai. Anggap sholat itu sholat terakhir kita. Anggap wudhu itu wudhu terakhir kita. Lalu meminta kepada Allah karena hanya doa yang merubah takdir. Ya mukallibal kulub, tabbit kolbi ala dinik. Wahai zat yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini pada agamamu. Ya musarrifal kulub, sarrif kulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini untuk tetap taat kepadamu. Atau Rabbana latuzik kulubana ba'da idha daitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahab. Atau ihdinas sirata mus, minta ke Allah ingat mati saya mah matak aduh rek bawang teh lebar euy GPRS gaspol rem seutik jadi mun hirup hayang tenang rumusnya dua lupakan dua hal lupakan kejelekan orang lain kepada kita biarkan orang mau kata apa lupakan kebaikan kita terhadap orang lain karena Allah orang malin karena si eta Lalu yang kedua ingat dua hal, ingat Allah, ingat mati, selesai. Istiqomah, stay on the track, koma. Inaladina kalu robunallah Allah sumastaqamu. Sungguhnya orang-orang yang sudah menyatakan robnya Allah, kemudian istiqomah, jalul malaikah dibarengin lagi lain ku jelma di kumalaika karena istiqomahnya ala tahofu ala tahjan surat fusilat ayat 30 surat 41 sok tingali kita istiqomah wastaqim kama umirta yang kedua bagaimana menerangkan tentang pentingnya nutup aurat kepada perempuan ada di YouTube na tuh sok mun dibere rambutan resep nunggus dipesek resep nuncan nih ya neng nges dipesek komo nges dilamot mah ya sama perempuan juga dititah ditutup oratnya Allah kamaranena tapi berat ditiung berat di helm ah jawab dalam jumahan ah ah ah mun balik ngaji nu paling pertama dibanting ke naon berarti tiung tiung atuh kabayang Allah mau nitah di helmnya sarete bulat jika sukro kabe ya di keluarga orang Ayah kena nucan nutup orat dengan itu Pak Epi memutuskan kenapa Pak Epi pakai ciput kernyontoan budak karena budaknya awewe hunkul nah masa ayah aja pakai ciput kamu enggak kainung nama bu tahu enggak di Bandung ada donat madu masa donat aja di madu kamu enggak dia <laughs> teh nutup aurat tadi ngesayang di cadar hei itu cara Allah menyayangi satu helai rambut yang keluar dari uh, kepala seorang perempuan lalu kelihatan oleh yang bukan muhrimnya itu hukumnya berat ayahnya kebawa ibunya kebawa dididik agama rambut itu buat suami ya tapi ke suami mah euy eh, nu garoreng wae ibu-ibu dangdan mereka mana ke pasar di mama mah tara pantesan salakina teu betah di imah kuduna dangdan mah di imah ini mah di imah make daster gambar wayang geus awok-awokan. Bari bau kompor. Dicium beheng bau param kocok. Cium sirah salon pas. Cium suku ngoet daroromeheun. Ah. Nah, erek ini ke kota, segala dipake, tarasi di dia. Nya, wah, bulu mata Syahrini. Kuduna keur salaki dangdan teh. Sok atuh kali-kali salaki teh kelihatan jenuh, ulin ke toko seragam SMA pakai jadi si ayah pulang dari kantor teh tong ditulakan pantona dia muka sendiri pas kamar teh ayah pakai seragam SMA insya Allah nyabok sih gelo usia nges 50 tahun pakai SMA kan tujuannya ingin mengindahkan hubungan rumah tangga nya nah itu bab orat teh berat mah kau jeng surat anur ayat 30 tapi entong menghakiminya lebihnya doakan kalau mastur aurat ya Allah tutupan auratna wa amin ra'at daripada dibukakan ke auratna di satu lagi lah Terima kasih Ustadz. Ada satu lagi mungkin yang terdekat saja karena mic-nya tidak sampai ke belakang, di depan. Nah, boleh silakan. Perwakilan Majalengka. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Uh, begini, uh, apa sih bedanya tentang pacaran sama taarufan? Dan kalau taaruf itu gimana caranya? Makasih. Gampang pisan atuh. Naon bedana pacaran yang taarufan? Pacaran mah kupe, taaruf mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kela karunya. Miliur. Tak kenal maka taaruf taruh mah Eropa mengenal nyawa Wuhan, weh. Neng kenalan Dilan. Milea. Maksudnya apa? E, bapak kamu tukang kunci ya? Gitu. Eta tarupan. Kenapa gitu? Ku terkunci hatinya buat orang lain kecuali buat kamu. Allah. Eta tarupan mengenal mimitinate tina panadrotun patingali-tingali baptisamatun senyum Pak Kalamun ngomong, Pak, Pak mau Idun janji, Pak Likoun ketemu, untuk pakai agama, SC0 itu di kalapaan, geno oh bapaan. Maka ta'arupan mah sederhana, tong lilating, nikahi aku atau tinggalkan. Enggak selesai. Jangan sering banyak menjanjikan tanggal, menanggalkan, lalu meninggalkan, itu menyakitkan. Cinta itu menyatakan untuk menyatukan. Itu saja, semoga kita menjadi ahli ilmu. Ini doanya. Allahumma Ya Allah, Inni. aku, as'aluka memohon kepadamu ilman nafian ilmu yang bermanfaat Warizkan tayyiban rizki yang baik wa amalan mutakabbalan dan ilmu yang bermanfaat dan diterima Rabbi ya Allah ya Rabbku zidni tambahkanlah kepadaku ilman ilmu warzukni dan rizkikanlah kepadaku fahman pemahaman Allahumma anfa'na bima alam tana wa alimna mayan fauna wazidna ilman yan fauna ya Allah berikan kemanfaatan kepada kami dari ilmu yang bermanfaat bagi kami. Manfaatkanlah ilmu kami untuk kami menjadi orang-orang yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh menutupnya dengan pantun boleh? Di situ melikopea sakitu weah.